Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Masail Al-Jahiliyah yang disampaikan atau syarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang mana sekarang kita sudah sampai pada permasalahan yang ketujuh. Permasalahan yang ketujuh ini bahwasanya na fikum termasuk ritual atau perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah mereka berdalilkan bahwasanya kebenaran itu berada enam pada orang-orang yang diberikan kekuatan baik kekuatan dalam pemahaman atau perbuatan atau kekuasaan atau harta atau kedudukan jadi mereka menganggap kebenaran itu bersama mereka jadi kalau orang-orang yang lemah fakir miskin eh, nah barakallahu fikum walaupun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah mereka anggap itu tidak benar mereka anggap itu adalah keliru. Jadi anggapan kebenaran menurut mereka adalah orang-orang yang diberikan kekuatan baik dari kalangan pemerintah, pemimpin, penguasa dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Yang mana hal tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syariatkan dan juga tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Nah, bahwasannya mereka mengukur kebenaran dengan kekuatan. Dalam artian mereka anggap kekuatan yang diinginkan adalah kekuatan badaniyah atau kekuatan maliyah atau kekuatan jahiyah. Nah, namun yang sahih yang benar adalah bukan kekuatan itu semuanya namun yang diinginkan dengan kekuatan. Nah, barakallahu fikum dalam artian kekuatan yang di dalamnya ada unsur Nah, terpuji dan baik adalah kekuatan imaniyah. Itulah sebagai sandaran kita. Adapun kekuatan nah badaniyah atau maliyah atau jahiyah, nah itu belum tentu menunjukkan bahwasanya orang tersebut berada di atas kebenaran. 6. Kita lanjutkan qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa bayyana subhanahu annahu yu'ti al-kuffar dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang kufar Nah, memberikan kepada mereka harta, kekayaan, kekuatan dan semisalnya min ajli istidrajihim dalam rangka atau dengan tujuan untuk mengulur-ulur waktu mereka. Penguluran waktu saja untuk mereka. Diulur-ulur dalam artian dibiarkan mereka sesuka mereka. Nah, bersenang-senang di dunia ini, namun ujung-ujungnya nanti nah mereka mendapatkan siksaan atau mereka berada di neraka jahanam naudzubillah. Kama allah ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bih." Nah, maka ketika mereka melupakan, nah, melupakan dari Naam apa yang telah diperingatkan kepada pada mereka. Naam. Maksudnya mereka terlupakan gitu, sudah terlupakan lalai, ghaflah dan semisalnya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Naam. Kemudian kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu kemudahan, kemudian harta, kemudian keindahan, kesenangan dibukakan semuanya. Hatta idza farihu hingga ketika mereka senang dan bangga, eh, bahagia dengan kekayaan yang diberikan tersebut dan melupakan nah barakallahu fikum melupakan daripada mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala Naam kata Allah Subhanahu wa taala di sini hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan faidahum mublisun hingga ketika mereka bangga dan senang dengan apa yang telah diberikan kepada mereka akhadnahum kemudian kami azab mereka kami hukum mereka baghtatan secara tiba-tiba faidahum mublisun tiba-tiba mereka pun bangkrut atau merasa rugi enam mereka pun binasa faqati'a dabirul qaumil ladzina zalamu maka enam diputuslah nah barakallahu fikum makar eh, kaum yang mereka berbuat zalim. Walhamdulillah rabbil alamin dan segala puji milik Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Kenapa demikian? Ini adalah jaza balasan bagi bagi orang-orang yang mereka tidak syukur nikmat yang diberikan kepada mereka adalah balasan yang setimpal. Nah, barakallahu fikum karena Allah Subhanahu wa taala ketika telah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba, kemudian hamba tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, justru akibatnya akan ditambah kembali Kenikmatan yang diberikan itu akan ditambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar ketika mereka ingin atau ketika mereka mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur niscaya aku tambahkan nikmat untuk kalian dan jika kalian kufur, nan, maka sungguhnya adabku sangat pedih. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, ذَلِكَ Allah, اللَّهِ لَمْ يَكُمْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً ala عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ Perhatikan ini. Yang demikian itu tidaklah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengubah sebuah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada sekelompok kaum. Melainkan mereka sendiri yang mengubah. Mereka sendiri yang mengubah apa yang ada pada mereka. Diubah dengan cara apa? Semula diberikan kenikmatan tidak bersyukur, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri yang berbuat keonaran, kerusakan. Akhirnya Allah taala Pak mencabut dan mengubah kenikmatan menjadi nikmat menjadi nikmat bukan nikmat tapi nikmat menjadi hukuman bencana malapetaka. Nah, barakallahu fikum hati-hati. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan." Fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allah fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an al Karim dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan permisalan dalam sebuah karya, sebuah kampung. Dahulu kampung tersebut aminatan mutmainnah, aman, tenang, tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Nah, datang kepadanya rezeki dari seluruh penjuru, dari seluruh tempat, dari segala tempat. Nah, namun apa? Ketika mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka berbuat maksiat dan juga kufur nikmat, tidak bersyukur dan nikmatnya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fakafarat bi anumillah. Nah, bahkan mereka justru apa? Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa'adzaqahallahu. Kemudian Allah taala memberikan adab menghukum mereka dengan apa? Libasal ju'i wal khaufi. Dengan rasa lapar dan juga rasa takut. Dengan sebab apa? Bima kanu yasnaun. Dengan sebab apa yang mereka perbuat? Jadi kerusakan di muka bumi ini, enam kegersangan dan semisalnya misalkan, enam barakallahu fikum paceklik dan semisalnya, enam eh, itu semuanya kerusakan dan bencana-bencana yang ada disebabkan oleh tangan atau ulah-ulah manusia itu sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Naam. Ya, nampaknya kerusakan di daratan dan di bumi atau di bumi dan daratan dan lautan dengan sebab apa? Dengan sebab yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Nama barakallahu fikum bahwasannya anjuran dan dorongan agar kita senantiasa mensyukuri kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Walaupun sedikit kenikmatan tersebut, barakallahu fikum. Naam. Karena semua kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita walaupun sedikit itu tetap mau tidak mau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fis rizqukum mama tu'adun. Dan diingat di langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Kemudian juga Allah telah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa-apa yang ada pada kalian berupa kenikmatan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Nah, sesungguhnya Allah dia zat yang maha razzaq, senantiasa memberikan rezeki, dzul quwwatil matin, dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga telah menyatakan bahwasanya Nah, kalau seandainya seorang hamba berupaya untuk menghitung itu nikmat Allah Taala, apa yang terjadi? Tidak mampu menghitungnya. Karena Allah Taala telah berfirman, "Wa atakum min kulli masaltumu." Dan Allah Taala telah mendatangkan kepada kalian seluruh apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insana zalumun kafar. Sungguhnya manusia itu zalum. Senantiasa berbuat kezaliman, kafar, kemudian senantiasa berbuat kekufuran dalam artian tidak syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala wal billah. Naam. Kita lanjutkan apa yang sampai oleh Syekh Shalal Fauzan. Naam, Allah taala di sini. Naam barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Beliau menyampaikan di sini barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala ta'ala dan Allah taala berfirman fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Fadarni, biarkanlah. Naam. Eh, biarkanlah aku. Eh, biarkan aku. Naam, wa man yukadzibu dan orang yang mendustakan bihadzal hadis, yang mendustakan Al-Qur'an ini. Sanastadrijuhum. Naam, niscaya aku akan berikan atau mengudur mereka, memberikan apa? Tenggang waktu kepada mereka min haitsu la ya'lamun dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Dikasih istidrat, diulur-ulur waktunya gitu ya. Nah, diberikan kenikmatan sebesar-besarnya, tapi dalam rangka apa? Dalam rangka untuk apa? Untuk memberikan atau mengulur waktu biar mereka ketika tidak sadar langsung diberikan adab 6. Wa umli lahum dan aku akan memperpanjang untuk mereka. Akan bentangkan semuanya untuk mereka. Inna kaidi matin, sungguhnya tipu dayaku sangat kuat. Hati-hati dengan tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya Allah taala Maha penipu tidak. Maksudnya Allah taala itu akan berikan nah makar kepada orang-orang yang berbuat makar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Wa yamna wa yamkuruna wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Nah, mereka berbuat makar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala pun akan apa? membikin makar untuk mereka dan Allah taala adalah zat sebaik-baik yang bisa bikin makar untuk mereka. Bukan maknanya Allah Ta'ala makir. Ingat-ingat, hati-hati. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan makar kepada orang-orang yang berbuat makar. Ini namanya sifat muqabalah. Sifat muqabalah itu sifat apa? Yang fungsinya itu membalasi. Nah, dan ini termasuk apa? Termasuk enam sifat yang sangat mulia bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ingat ya, bil muqabalah, namanya sifat muqabalah. Namanya sifat muqabalah namanya barakallahu fikum, sifat yang mulia dan sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Nam. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Wala yahsabanna alladziina kafaru." Naam. Dan hendaknya orang-orang kafir mereka naam merasa dan menyangka annama numli lahum khairun li anfusihim. Bahwasannya kami telah mengulur Naam, memberikan kenikmatan nah, dalam artian mengulur-ulur kenikmatannya untuk mereka itu lebih bagus untuk mereka atau lebih bagus atau lebih baik naam untuk diri mereka Nam innama numli lahum liyazdadu isma. Perhatikan ini. Nah, jangan sampai orang-orang kafir mereka menyangka Nah, bahwasannya kami membentangkan, kami nah barakallahu fikum membukakan Nah Seluruh kekayaan atau kenikmatan untuk mereka itu adalah kebaikan untuk mereka, jangan menyangka. Tapi kenapa tidak boleh menyangka innama numli lahum hanya saja kami memberikan atau mengulur atau membentangkan kenikmatan untuk mereka liyazdadu isma agar mereka semakin bertambah dosa. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan adab pada mereka. Walahum adzabun muhin dan bagi mereka adab yang seperti. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan bagi orang-orang kafir, Ya, memberikan kehidupan yang mewah, senang, bahagia, bangga dan misalnya, itu bukan maknanya itu adalah kebaikan untuk mereka, itu ada istidraj, paham ya? Penguluran yang Allah telah berikan nah, kepada mereka agar mereka bertambah dosanya. Kemudian setelah itu apa? Mereka dapat adab yang pedih. Tidak ada orang kafir itu yang tidak kekal di neraka. Semuanya kekal, baik yang kafir asli maupun yang murtad. Nah, barakallahu fiikum hati-hati. Dan orang kafir tidak ada yang dapat syafaat satupun. Huh? Nah, tidak ada satupun yang mendapatkan syafaat-syafaat bagi mereka tidak bermanfaat. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Nah, maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang berikan syafaat. Adapun Abu Talib, nah, Abu Talib pamannya Rasulullah SAW, Abdul Manaf, nah, dia mendapatkan syafaat Rasulullah bukan untuk mengentaskan dari neraka, tapi memperingan adabnya. Perhatikan baik-baik ini. Nah, bukan mengentaskan dari api neraka, namun hanya memperingan adabnya. Nah, barakallahu fikum. Adab pun yang paling ringan begitu ngeri. Nah, berdiri di atas bara api dengan sandalnya. Nah, atau berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih naudzubillah. Itulah balasan bagi Abu Talib. Pamannya Rasulullah, pembelaannya terhadap Rasulullah begitu besar sekali. Tapi kenapa dia diadab? Karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, barakallahu fikum. Hati-hati. Nah, jadi syafaat yang Rasulullah berikan kepada Abu Talib bukan syafaat untuk mengentaskan dari adab. Paham ya? Bukan syafaat untuk mengentaskan dari neraka. Nah, tapi syafaat untuk memperingan adabnya saja. Ada neraka dia kekal. Orang kafir kekal di neraka. La yamutu fiha wala Yahya tidak merasakan kehidupan, tidak mati dan tidak hidup merasakan azab terus. Waliyadzubillah. Jangan sekali-kali ingin mencoba. Jangan. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, fallahu yu'tihim hadhi tharwarah. Nam tharwah. Naam. Fallahu yu'tihim hadhi tharwah wa yumakkinuhum fil ardi wa yu'tihimul mulka was sultah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka enam kekayaan atau kemewahan ini dan memberikan kemapanan kepada mereka untuk berkuasa di muka bumi. Wa yu'tih muluka dan Allah Ta'ala memberikan kekuasaan atau kerajaan bagi mereka wa sultah dan juga dengan kekuasaan. Artinya hampir semuanya. Wa yumakkinuhum minal mukhtara'at was-sina'at dan juga Allah Ta'ala memberikan kemapanan bagi mereka untuk mewujudkan nah mewujudkan perkara-perkara yang tidak ada mungkin pesawat atau mungkin mewujudkan mobil atau motor kebanyakan yang siapa yang merangkai dalam artian siapa? Otak, otaknya siapa? Dalam artian akalnya siapa? Siapa yang berpikir untuk bikin itu? Orang-orang kufar. Nam. Kama alaihil kufar fi hadzal waqt sebagaimana orang-orang kufar pada saat ini. Eh, pandai bikin senjata, pandai bikin peluru, pandai bikin ini dan itu. Nah, karena mereka nah mereka apa? Mereka itu kan dunia. Mereka oh, ya dunia. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Hati-hati. Nah. Wa ya dulu yadullu hum alaihi hakon. Ini yang seperti ini Walaupun mereka sehebat apapun, namun sebanyak apapun pasukannya, sehebat apapun, sekaya apapun ini tidak menunjukkan bahwasanya mereka di atas kebenaran. Perhatikan, wa hadza la Yang seperti ini tidak menunjukkan bahwasanya perkara yang ada di atas mereka itu benar. Wa yadullu ala anna anhum fi i'ta'ihi lahum. Dan ini juga tidak menunjukkan bahwasanya Allah Taala ridha terhadap mereka. Naam, eh, ridha kepada mereka terhadap pemberian Allah Taala kepada mereka. Ya, bukan mananya Allah Taala ridho ingat-ingat ya. Wa innama ma min babil istidraj. Wa innama ma min babil istidraj lahum wal imla. Hanya saja ini merupakan bab istidraj, penguluran waktu. 6. Untuk mereka dan imla dan juga membentangkan untuk mereka tapi tujuannya apa tujuannya? Tujuannya agar bertambah dosa. 6. billah. Liyazdadu isma. Ini tujuannya. Eh, agar mereka tambah berdosa. Nah, barakallahu fikum. ma yastadillu bihadza, hanya saja yang seperti ini berdalilkan dengan ini. Nah, barakallahu fikum atau ma yastadillu bihadzal dalil, hanya saja orang yang berdalilkan dengan dalil ini ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah perhatikan. Wa man syabahum dan orang-orang yang menyerupai jahiliyah. Jadi kita nah selaku kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selaku kita adalah nah barakallahu fikum meniti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai kita berdalilkan bahwasanya kebenaran itu berada pada orang-orang kaya atau orang-orang hebat, orang-orang yang memiliki apa gelar, titel dan semisalnya tidak. Tapi kebenaran bersama orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah bifahmi salafil ummah. Nah, Amma ahlul basirah fa innahum yang ila ma alaihi umam. Adapun orang-orang yang memiliki basirah memiliki ilmu, fa innahum yang yanzuruna maka mereka memperhatikan kepada apa yang umat tersebut berada di atasnya. Fa inkana hakon, haqqan, eh, perhatikan dulu. Jika umat tersebut Nah, barakallahu fikum atau perkara tersebut adalah benar, qabiluhu, mereka akan menerimanya. Wa in kanu fuqara, walaupun mereka adalah orang fakir. Jadi sandaran kita barakallahu fikum wa bukan kaya miskinnya bukan. Bukan kedudukannya titel gelar ti, tidak pula, bukan itu. Nah, barakallahu fikum. Namun apa? Namun patokan sandaran kita adalah hak kebenaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Wa in kanu fuqara kata beliau, walaupun mereka fakir. Wa in kana batilan radduh wa in kanu aghnia. Ini yang benar ya. Nah, walaupun eh dan jika Nah, barakallahu fikum perkara tersebut Eh, perkara yang dilakukan umat-umat tersebut adalah batil, maka mereka ahlul ilm menolaknya walaupun mereka adalah orang kaya. Bayangkan tuh. Walaupun orang kaya memiliki kekuatan yang sangat kuat, memiliki harta yang sangat banyak kalau keliru-keliru. Paham ya? Yang batil-batil seperti itu. Nah, barakallahu fikum jangan sampai kita merasa sungkan, eh, sungkan nggak enak dengan orang kaya akhirnya keliru pun dibenarkan keliru itu ya. Itu perbuatan yang keliru. Nah, kalau kita nggak pandang mau kaya miskin, kalau keliru keliru, mau ustadz ataupun murid kalau keliru keliru, maupun syekh atau yang lainnya kalau keliru keliru, seperti itu. Tidak boleh ya taksub asabiyah haram. Nah, fanatik atau nah sikap fanatik yang berlebihan atau tidak berlebihan haram. Jangan berfanatik. Tapi kita yang kita inginkan yang kita butuhkan adalah ittiba mengikuti dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum Adapun berikutnya insya Allah Ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya Bi'idnalai Ta'ala Dan cukup sekian yang sampaikan Semoga bisa dipahami dan dimengerti bahwasannya ternyata hujah mereka adalah kekuatan atau kekayaan atau kekuasaan atau kedudukan dan semisalnya untuk menilai bahwasannya kebenaran itu nah dinilai dari apa maka kita sudah ketahui bahwasanya termasuk ritual atau perbuatan atau amalan jahiliyah adalah mereka menilai berdalilkan bahwasanya Nam orang-orang yang kuat, orang-orang kaya atau orang-orang yang diberikan kekuasaan itulah yang benar. Namun itu semuanya sudah kita jelaskan dan disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan Habibullah taala bahwasanya itu semua adalah Nah, timbangan yang keliru, timbangan yang batil. Namun yang benar adalah kita lihat kembali. Kalau seandainya mereka orang-orang kalau fikum atau umat tersebut berada atas kebenaran, maka kita terima walaupun mereka adalah orang fukara, walaupun mereka adalah orang-orang yang lemah, tidak punya gelar, tidak punya titel, walaupun bukan LC, bukan bukan bukan pula doktor, bukan pula MSc dan semisalnya. Kita terima namun jika mereka berada di atas kebatilan, walaupun mereka kaya, walaupun mereka doktor, walaupun mereka syekh misalkan, walaupun mereka digelari dengan LC S2, S1, nam kita tidak menerimanya walaupun mereka kaya. Karena apa? Karena kebatilan tetap dikatakan batil. Paham ya dia? Nah, barakallahu fikum. Alangkah indahnya kalau seandainya kita nukilkan kembali kalam siapa itu? Kalamnya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Ihkam fi usulil Ahkam Beliau mengatakan balil haqqu haqqun wa illam yakul bihi ahadun. Bahkan yang benar itu tetap benar, yang hak itu hak walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakannya. Wal batilu batilun walau ijtama'a alaihi jami'u ahli al Walaupun na'am barakallahu fikum berkumpul seluruh penduduk bumi ini berkumpul di atas kebatilan yang namanya batil itu batil. Karena tidak tidak mungkin seluruh umat Rasulullah berada di atas kebatilan itu tidak mungkin karena Rasulullah bersabda, "La tajtami ummati 'ala dalalah Tidaklah umatku semuanya berkumpul di atas kesesatan. Walaupun di sana ada kelompok-kelompok sesat, ada firqah-firqah dalalah. nah kelompok-kelompok yang sesat, namun di sana juga ada ahlul haq, ahlul sunnah wal jamaah senantiasa mengibarkan dan nah, mengajarkan dan juga menghidupkan kembali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallallahu an yusabbitana al kitab as-sunnah hatta nalqah.